Maka bagaimana lagi apabila dia beribadah kepada orang saleh tersebut? Bab ancaman keras atau peringatan keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang saleh maka bagaimana lagi apabila dia beribadah kepada orang saleh tersebut. Ini kalau tidak salah bab 21 ya. Pak, 21. Hah? 21 ya. Baik. Bisa dibuka bab 21. Bisa dibuka bab 21. Penulis rahimahullahu taala berkata, في الصحيح أن عائشة أن أم سلمة رضي الله تعالى عنهما ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من السور di dalam as-sahih yaitu dalam sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya Ummu Salamah radhiyallahu anha menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah gereja yang pernah dia lihat di negeri Habasyah wa ma fiha minaswar dan patung-patung atau gambar-gambar bernyawa yang ada di dalam gereja tersebut. Jadi ini adalah kisah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kisahnya Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah juga merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Ummu Salamah dan suaminya Abu Salamah pergi berhijrah ke negeri Habasyah. Dan Habasyah ketika itu adalah negeri Nasrani ketika kaum muslimin di Makkah sudah benar-benar ditindas sampai-sampai mereka kesulitan beribadah maka Rasulullah SAW memerintahkan sebagian sahabat untuk pergi berhijrah ke negeri Habasyah karena di negeri Habasyah rajanya adalah seorang yang adil dan dia beragama Nasrani masih mengikuti ajaran Nabi Isa alaihi salam yang sebenarnya. Dan juga para sahabat ini membawa misi untuk mendakwahi orang-orang Habasyah. Ternyata yang masuk Islam hanya satu orang, hanya rajanya yang disebut dengan Raja Najasyi. Itu pun beliau masuk Islam diam-diam. Karena masih tidak berani kepada rakyatnya dan pejabat-pejabatnya yang Nasrani yang bisa mengancam beliau padahal itu rajanya ya tapi beliau masuk Islam diam-diam sayang sekali dengan Heraklius dia tidak mau masuk Islam padahal dia sudah tahu ini agama yang benar juga alasannya sama. Takut takut kepada rakyatnya dan para pejabatnya, takut digoyang kepemimpinannya. Kalau Najasyi, dia cerdas. Dia masuk Islam diam-diam. Makanya ketika beliau wafat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensolatkan beliau solat gaib di kota Madinah karena di negerinya tidak ada yang mensolatkan satupun. Iya. Jadi Inilah salah satu kisah yang dilihat atau disaksikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha di negeri Habasah. Apa yang beliau kisahkan? Beliau melihat di sana ada sebuah gereja. Gerejanya sangat indah. Dalam riwayat yang lain, gereja itu bernama Gereja Maria. Gereja Maria dan itu adalah nama lain dari Maryam, nama yang apa namanya sebutan orang-orang Nasrani. Kata Ummu Salamah, gereja itu terdapat padanya aswar. Aswar itu maknanya patung-patung atau gambar-gambar bernyawa, lukisan-lukisan. Fakol, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ulaika, idha mata fihimur rajulus salih, awil abdus salih, banau ala qabrihi masjida. Mereka itu, orang-orang Nasrani itu adalah orang-orang yang apabila mati di tengah-tengah mereka seorang yang soleh atau hamba yang soleh, maka mereka akan membangun di atas kuburannya sebuah masjid. Maksudnya sebuah tempat ibadah. Masjid itu kan artinya tempat sujud. Iya. Mereka gereja tapi bukan masjid. Makanya masjid di sini maksudnya adalah tempat ibadah. Wasawwaru fihi tilkas suwar. Setelah itu mereka menggambar, melukis atau membuat patung-patung atau gambar-gambar bernyawa tersebut. Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, Inilah hadis yang pertama di dalam bab ini. Bab ini menjelaskan kepada kita ancaman keras terhadap orang yang beribadah kepada Allah di kuburan orang-orang saleh. Walaupun dia beribadah kepada Allah, tapi dia beribadah di kuburan orang-orang saleh, maka ada larangan keras untuk melakukannya. Artinya itu dosa besar. Dan apalagi kalau dia menyembah bukan kepada Allah, tapi kepada orang soleh penghuni kubur tersebut. Kenapa itu terlarang? Karena ternyata itu adalah kebiasaan orang-orang Nasrani. Kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Dan juga kebiasaan orang Yahudi. Sebagaimana akan datang hadisnya insyaAllah ta'ala. Jadi, itu kebiasaan orang-orang Nasrani dahulu. Kalau mati orang soleh, orang baik mati di kalangan mereka, mereka buat tempat ibadah di atas kuburannya. Jadi kuburannya jadi semacam kuil begitu. Jadi gereja mereka ada di kuburannya. Ya. Kemudian mereka beribadah kepada Allah di situ. Dan juga mereka beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka Allah mengatakan atau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka karena perbuatan tersebut adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Jadi enggak sepatutnya kita sebagai muslim ikut-ikutan dengan perbuatan mereka. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuaminhum. minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Jemaah sekalian, kenapa kita terlarang mengikuti adat kebiasaan apalagi ajaran agamanya orang-orang kafir? Adat kebiasaan saja enggak boleh kita ikuti. Cara berpakaian, berpenampilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai satu kaum, dia bagian dari mereka. Apalagi cara beribadah mereka. Iya. Ini terlarang. Kenapa terlarang jemaah sekalian? Karena kalau kita mengikuti mereka, latah dengan mereka, itu bagian dari sikap loyal kepada mereka. Berarti kita punya kecenderungan hati. Berarti kita punya sikap loyal kepada mereka. Maka ini terlarang. Oleh karena itu, ulama seluruhnya sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat tidak boleh seorang muslim memilih pemimpin kafir. Kenapa? Karena itu adalah bentuk sikap loyal yang paling tinggi. Kalau menyerupai mereka saja sudah terlarang, karena itu adalah bagian dari loyalitas, apalagi memilih pemimpin. Ini lebih besar lagi bentuk loyalitasnya. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis ini. Seorang muslim itu harus benar-benar berlepas diri dari orang-orang kafir termasuk tidak boleh mengikuti adat kebiasaan mereka. Iya. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik. Yang kedua, hal ini dilarang keras. Kenapa? Karena inilah sebab yang menjerumuskan mereka di dalam kesyirikan. Bahkan sudah kita bahas bab sebelumnya Kesyirikan pertama kali terjadi di muka bumi yaitu pada umat Nabi Nuh alaihi salam juga karena ini. Karena apa? Karena mereka begitu memuliakan orang-orang soleh namun dengan cara yang salah. Seperti apa caranya? Mereka beribadah di kuburan orang-orang soleh tersebut. Kalau di sini bukan lagi beribadah, malah mereka bangun masjid jadi dua-duanya terlarang. Bahkan di sini kata para ulama ada tiga bentuk. Yang pertama, kuburannya sudah ada lebih dulu, lalu masjid dibangun. Ini tidak boleh. Yang kedua, masjid lebih dulu, baru kemudian mereka mengubur di masjid itu. Yang ketiga adalah tidak ada bangunan, tapi mereka beribadah di situ. Maka hadis ini mencakup tiga makna tersebut. Sama, semuanya terlarang. Sudah kuburan duluan, atau masjid yang duluan, atau nggak ada masjid, nggak ada bangunan apa-apa, tapi mereka beribadah di kuburan tersebut, semuanya terlarang. Kenapa jamaah sekalian? Di samping itu adalah adat kebiasaan orang musyrik, orang Nasrani, orang kafir, itu juga bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Iya. Ini sangat berbahaya bisa menjerumuskan kita dalam kesyirikan. Apalagi kalau di situ ada patung-patung atau ada gambar-gambar bernyawa. Iya. Makanya kata Syekh di sini, fahaulai jama'u baina fitnatain. Maka mereka mengumpulkan dua fitnah. Fitnah di sini maksudnya kesesatan atau sesuatu yang bisa menyesatkan apa fitnahnya? Fitnatil kubur wa fitnatil tamathil. Fitnah kubur dan fitnah gambar-gambar atau patung-patung bernyawa. Fitnah kubur artinya apa? Memuliakan kuburan orang soleh dengan cara yang berlebihan. Seperti membangun masjid, ataupun kuburannya itu ditinggikan, atau dibuat tampil beda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata, "Nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyujassasal qabr wa an yuk'ada alaih wa an yubna alaih." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengapuri kuburan, mengapuri artinya menyemen. Duduk di atasnya dan membangun di atasnya. Ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk kategori berlebih-lebihan. Apalagi kalau dia tampil beda. Jadi ada kompleks pekuburan, semua kubur kelihatan sama atau biasa-biasa saja. Tapi ada satu yang kelihatan tampil beda. Ini lebih berbahaya. Orang bisa berkesimpulan, wah, ini kuburan keramat, ya, karena tampil beda sehingga bisa menjerumuskan mereka dalam kesyirikan. Walaupun yang membangun bukan dia yang terjerumus dalam syirik, tapi orang lain yang melihatnya kemudian terjerumus di dalam kesyirikan. Jadi ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya beliau melarang keras. Bahkan beliau bersabda, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itulah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Siapa jemaah sekalian yang beliau maksudkan seburuk-buruk makhluk di sisi Allah? Orang-orang Nasrani. Hadis ini sedang berbicara tentang orang-orang Nasrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ulaika syirarul khalqi indallah." Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah. Di sini kita bisa petik pelajaran bahwa mereka itu orang-orang yang hina di sisi Allah, bahwa Allah sangat murka kepada mereka. Ya, dan itu juga banyak dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-6. ulaikahum syarrul bariyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Walaupun ayat ini berlaku semuanya untuk semua orang kafir. Tapi dalam hadis ini Nabi SAW berbicara tentang orang-orang Nasrani menunjukkan kepada kita jamaah sekalian betapa Allah dan Rasulnya benar-benar membenci orang-orang kafir maka apakah wajar apakah pantas orang yang Allah murkai kita mau muliakan dia kita hormati dia kita angkat kedudukannya kita jadikan dia sebagai pejabat kita subhanallah nggak pantas ya itu sama saja kita menentang Allah Allah menghinakan dia, kita mau memuliakan dia. Enggak pantas. Jadi ini peringatan yang terkandung di dalam hadis yang mulia ini. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ada pelajaran penting juga yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa niat yang baik, niat yang baik tidak memberikan pengaruh apabila perbuatan itu salah. Kalau perbuatannya salah, walaupun niat yang baik, nggak ada pengaruhnya apa-apa, tetap salah dan tetap berbahaya. Di sini orang-orang Nasrani membangun kuburan di atas uh, membangun masjid di atas kuburan orang soleh. Apa maksud mereka? Memuliakan, memuliakan orang-orang soleh tersebut. Tapi dengan sebab itu Allah mengatakan mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Jadi meskipun niat mereka baik, namun menempuh cara yang salah, pinginnya memuliakan orang soleh, tapi caranya salah, maka justru menjadikan mereka Allah murka. Ya. Jemaah sekalian kita masuk hadis yang berikutnya. Walahuma dan juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim anha juga dari Aisyah qalat beliau berkata Lamma nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi tatkala menjelang wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menutup kainnya atau pakaian beliau di atas wajahnya fa idaktamma biha kasyafaha maka apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa uh, tersengal-sengal nafasnya maka beliau menyingkapnya kembali jadi Aisyah radhiyallahu anha di sini sedang menceritakan bagaimana beratnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi sakaratul maut. Ya. Kadang-kadang beliau menutup pakaian di wajahnya ketika nafasnya sudah mulai sesak, beliau buka kembali. Fakol. Maka beliau bersabda wa huwa kadzalik, dalam keadaan seperti itu. Mari kita perhatikan jemaah sekalian. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam detik-detik menjelang kematian beliau dalam kondisi yang sangat susah. Dan para nabi itu paling keras bala yang menimpa mereka. Kenapa? Karena imannya yang paling tinggi dan sebagai peninggi derajat dan penghapus dosa. Jadi dalam kondisi sangat sulit menghadapi sakaratul maut. Sampai-sampai dalam hadis yang lain, Aisyah mengatakan, saya tidak akan iri lagi kepada seorang pun yang merasakan sakaratul maut setelah saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan sakit yang dahsyat. Ya, jadi kalau Nabi saja sakit, apalagi orang lain. ya Maka dalam kondisi yang sangat berat seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini wasiat menjelang wafat. Tentu ini wasiat penting. Apa kata beliau? Laknatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Laknat Allah atas orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dari perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan jangan kita melakukannya. Walau dzalika ubrisa qabruhu. Kata Aisyah, kalau bukan karena itu, niscaya kuburan beliau akan ditampakkan. Ghaira annahu khusyya ayyutakhadha masjida. Tetapi dikhawatirkan kuburan beliau akan menjadi tempat ibadah sehingga kuburan beliau tidak ditampakkan. Akhrajahu diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Baik. Jamaah sekalian, inilah hadis yang kedua di dalam bab ini. Kandungan bab ini sama dengan uh, kandungan hadis ini sama dengan hadis sebelumnya yaitu larangan keras beribadah di kuburan-kuburan ataupun membangun tempat ibadah di situ ataupun mengubur di masjid. Karena ternyata itu adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan mereka mendapatkan laknat Allah. Mendapatkan laknat Allah. Jadi siapa yang mau laknat Allah ya silakan saja. Ya. Ini ancamannya berat sekali. Apa arti laknat Allah? Artinya Allah menjauhkan dia dari rahmat Allah. Allah murka kepadanya akan mengazabnya dan tidak akan merahmatinya. Jadi ini jemaah sekalian nggak main-main. Ini peringatan keras. Beribadah di kuburan orang-orang saleh atau kuburan para nabi ini adalah kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menyebabkan Allah laknat mereka. Maka Nabi SAW menyampaikan ini dengan tujuan apa? Agar kita jangan ikut-ikutan. Seperti kata Aisyah, yuhadziru ma sana'u Nabi SAW mengingatkan kita jangan mengikuti perbuatan mereka. Ya, kenapa jemaah sekalian? Karena inilah salah satu sebab mereka terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Ya. Oleh sebab itu dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini juga menunjukkan bahwa menjaga tauhid dari kesyirikan. Demikian pula dari perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Benar-benar menjadi perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai sudah mau wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi yang sedang gentingnya sempat mengingatkan menunjukkan jemaah sekalian kita sebagai muslim harus benar-benar memperhatikan tauhid selalu mengutamakan, selalu memprioritaskan urusan tauhid dan berhati-hati dari kesyirikan. Dan juga hadis ini mengingatkan kita harus berhati-hati dari semua perbuatan dosa yang menjerumuskan kepada syirik. Walaupun itu bukan syirik, tetapi bisa menjerumuskan kepada kesyirikan, hendaklah kita waspada, hendaklah kita berhati-hati. Kemudian Hadis ini juga menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah kaum yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jemaah sekalian, kita melaknat mereka itu boleh dalam bentuk umum seperti ini. Kita sudah lewat bab yang menjelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilarang melaknat fulan dan fulan. Ya kan? Sudah kita lewat itu pembahasannya. Jadi nggak boleh kita melaknat orang per orang. Tapi kalau melaknat sifatnya umum, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi atau Nasrani tanpa kita menyebut nama seseorang, maka ini dibolehkan. Iya. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini adalah peringatan bagi kita untuk tidak ikut-ikutan terhadap Yahudi dan Nasrani agar kita tidak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menunjukkan hikmahnya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumahnya dan sampai hari ini pun itu masih rumah beliau. Itu masih rumah beliau. nggak bisa kita katakan itu bagian dari masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam karena itu nggak pernah diwakafkan untuk masjid. Dan itu sudah jadi kuburan. Walaupun di sekitarnya ada masjid tetapi nggak bisa dikatakan kuburan beliau sebagai masjid. Sebab masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak dibangun di atas kuburan dan beliau tidak dikubur di masjid. Bahkan masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau sendiri yang bangun. Beliau masih hidup dan beliau dikubur di rumahnya, tepatnya di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Jadi sampai hari ini pun itu masih disebut kuburan, bukan masjid dan masih rumah Aisyah radhiyallahu anha masih rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya kemudian Abu Bakar dan Umar minta izin dikuburkan di dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kalau kita pergi berziarah, kita sampaikan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampaikan salam kepada Abu Bakar dan Umar. Dan kenyataan ini akan membuat orang-orang Syiah itu keheranan karena mereka sangat benci kepada Abu Bakar dan Umar. Ternyata dua orang yang paling mereka benci ini dikubur berdampingan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tidak mungkin membiarkan kalau mereka berdua ini musuh Allah, enggak mungkin Allah biarkan berdampingan dengan kekasihnya. Iya. Hadis ini juga menunjukkan Nabi SAW manusia biasa seperti kita juga. Beliau merasakan penderitaan sakaratul maut maka beliau tidak sepatutnya dipersekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang berikutnya diriwayatkan Imam Muslim dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu beliau berkata Sami'tu Nabiya sallallahu alaihi wasallam qabla ayyamuta bi khamsin wa huwa yaqul Aku pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lima hari sebelum wafat beliau Inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalilun Sungguh aku berlepas diri kepada Allah dari menjadikan salah seorang dari kalian sebagai khalil, kekasih yang paling tinggi. Fa inna Allah qad ittakhadhani khalila, karena sesungguhnya Allah telah menjadikan aku seorang khalil. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah telah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalila, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Andaikan boleh aku jadikan seorang dari umatku sebagai khalil, maka Abu Bakarlah yang akan aku jadikan sebagai khalil. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna kubura anbiya'ihim masajida. Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian, yaitu orang-orang kafir, telah menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah fal ala fala tattakhidul kubura masajida fa inni anhakum an dzalik ketahuilah janganlah kalian menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat ibadah karena aku melarang kalian melakukan itu. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini sangat tegas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Namun sayang sekali tradisi orang-orang kafir dahulu ini mungkin mereka sudah enggak melestarikan sekarang. Banyak dari mereka enggak melestarikan, ya, bisa kita lihat gereja-gereja di sekitar kita, mungkin nggak ada kuburan. Yang ada kuburan justru di mana? Di masjid, subhanallah. Orang kafir kebiasaan mereka, mereka sudah nggak melestarikan, malah diadopsi oleh sebagian kaum muslimin. Padahal ini adalah dosa yang sangat besar, dilarang keras oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang melakukan itu justru mereka anggap sebagai bagian dari pemuliaan kepada orang-orang soleh tersebut dan itu adalah cara pemuliaan yang berlebihan tidak sesuai dengan syariat iya jemaah sekalian adanya kata laknat di dalam hadis yang telah kita lewati tadi menjadikan sebagian ulama seperti dalam mazhab Imam Ahmad berpendapat solat di situ tidak sah solat di situ tidak sah kenapa karena Allah melaknat orang yang melakukannya. Bagaimana bisa dikatakan sah? Orangnya mendapat laknat bukan dapat pahala. Sebagian ulama mengatakan solatnya tetap sah tapi dia berdosa. Jadi ini dua hukumnya. Ulama berbeda pendapat tentang status solatnya. Kalau seseorang sudah terlanjur solat di situ, bagaimana statusnya? Sebagian ulama mengatakan nggak sah Sebagian lagi mengatakan sah tapi berdosa. Dia dapat dosa besar namun dia tidak mendapatkan dosa meninggalkan solat. Kenapa? Karena solatnya sah. Iya. Pendapat mana yang benar jemaah sekalian? Syekh Al-Albani rahimahullah punya pendapat yang bagus. Beliau padukan dua pendapat ini. Kata beliau, kalau seseorang solat di situ demi mengagungkan penghuni kubur itu, maka sholatnya tidak sah. Maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau dia sholat di situ, hanya karena kebetulan. Nggak ada maksud untuk memuliakan penghuni kubur. Maka sholatnya sah, dan dia berdosa, berdosa kalau dia sudah tahu di situ ada kuburan. Jadi ini pendapat yang benar. Dirinci niat orang yang sholat di situ. Bisa jadi sah, bisa jadi tidak sah. Baik. Kemudian jemaah sekalian, penulis memberikan kesimpulan tentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah di kuburan. Kata beliau, "Faqad naha anhu wa huwa fi akhir hayatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang solat atau beribadah di kuburan di akhir hayat beliau. Summa innahu la'ana wa huwa fi siyaqi man fa'alahu. Kemudian beliau melaknat orang yang melakukannya dan ketika itu beliau dalam keadaan sakaratul maut. Jadi dalam kondisi sulit tapi beliau masih sempat melaknat orang yang melakukannya. Jadi ini menunjukkan kepada kita betapa terlarangnya perbuatan ini. Kemudian beliau berkata, Wassalatu indaha min dzalik wa in lam yubda masjidun. Salat di kuburan sama saja walaupun tidak dibangun masjid. Wa makna qauliha dan inilah makna ucapan Aisyah khusyya ayyutakhadha masjidah. Dikhawatirkan akan dijadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Fa inna sahabah lam yakunu liyabnu haula qabrihi masjida. Padahal sahabat tidak pernah membangun di sekitar kuburan beliau sebuah masjid. Jadi artinya apa? Walaupun nggak dibangun masjid, namun kita beribadah di kuburan juga terlarang. Wa kullu maudin yusallafihi yusama masjidan. Dan setiap tempat yang dilakukan solat padanya disebut masjid. Maksudnya masjid menurut bahasa. Karena masjid itu menurut bahasa artinya tempat sujud dari kata sajada yasjidu masjidan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura." Dijadikan untukku bumi ini seluruhnya sebagai masjid, artinya boleh kita beribadah padanya dan sebagai tahur alat untuk bersuci. Dan dalam hadis lain Nabi SAW menegaskan al-ardu kulluha masjidun illal makbarah wal hammam. Bumi ini seluruhnya adalah masjid. Maksudnya boleh kita solat kecuali pekuburan dan WC. Dan ada satu lagi tempat uh, tempat berkumpulnya onta. Ini tiga tempat yang terlarang untuk solat. Ma, apa namanya pekuburan, WC dan tempat berkumpulnya onta. Iya. Kita masuk hadis yang terakhir. Wali Ahmad bisanadin jayyid an Mas'udin radhiyallahu anhu. Dan diriwayatkan Imam Ahmad dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud semoga Allah meridhoi beliau marfu'an secara marfu' maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marfu' itu artinya hadis ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar ucapan sahabat. Kalau ucapan sahabat istilahnya adalah mauquf. ya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhumus sa'a wa hum ahya'un walladzina yattakhiduna al masajida." Sesungguhnya di antara seburuk-buruknya manusia adalah orang-orang yang masih hidup ketika kiamat itu terjadi dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Warawahu Abu Hatim fi sahihi dan juga diriwayatkan Imam Abu Hatim di dalam sahih beliau. Jemaah sekalian, di dalam hadis ini terdapat peringatan keras. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita dua golongan yang paling buruk, yang paling jelek. Satu, orang-orang yang masih hidup ketika terjadi hari kiamat. Jadi jangan berharap menyaksikan hari kiamat. Hari kehancuran. Manusia merasakan dahsyatnya hari kiamat luar biasa, ya. Jauh lebih dahsyat dibanding tsunami yang pernah kita saksikan, dibanding musibah apapun. Maka jemaah sekalian, yang merasakan musibah itu hanya orang-orang kafir. Orang-orang beriman sudah Allah wafatkan semuanya sebelum terjadi hari kiamat. Yang merasakan dahsyatnya kiamat hanya orang-orang kafir. Mereka lah termasuk orang-orang yang paling jelek di muka bumi. Dan jemaah sekalian, yang kedua, termasuk orang-orang yang paling jelek kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang menjadikan kuburan-kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Mereka yakin apa yang mereka lakukan dapat pahala, mereka anggap itu amal soleh, padahal Nabi SAW mengatakan mereka dengan sebab itu menjadi seburuk-buruknya makhluk. Maka jemaah sekalian, dari sini dapat kita pahami betapa di pundak kita masih ada tanggung jawab dakwah yang sangat besar kepada saudara-saudara kita. Betapa banyak dosa-dosa besar bukannya mereka tinggalkan, malah mereka anggap sebagai amal soleh. Masih lebih mending orang yang melakukan dosa dan dia sadar itu adalah dosa. Contohnya apa? Umumnya orang yang minum khamar. Iya kan? Umumnya orang yang minum khamar bahkan berzina itu dalam keadaan sadar. Maksudnya dalam keadaan dia yakin sebenarnya yang dia lakukan salah. Sehingga harapan untuk bertobat itu lebih besar dibanding orang melakukan kejahatan tapi dia yakin yang dia lakukan benar. Kapan dia bertobat? Gak akan mungkin dia tobat dia akan terus-menerus melakukan perbuatannya karena dia anggap baik. Tapi itulah yang terjadi. Yang dilarang keras oleh Rasulullah SAW justru mereka anggap sebagai ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Pelajaran terakhir yang bisa kita petik dari hadis ini di sini terkandung pelajaran peringatan dari dosa syirik dan juga peringatan dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Artinya jemaah sekalian, kita harus menjauhi dosa syirik dan juga kita harus menjauhi hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Oleh karena itu, disinilah pentingnya kita menuntut ilmu agama, terutama ilmu tauhid, agar kita bisa menjaga diri dari perbuatan syirik dan bisa memperingatkan keluarga kita, masyarakat kita dari kesyirikan. Semoga Allah memberi taufik kepada kita untuk menyelesaikan pembahasan kitab tauhid ini sampai akhir. Masya Allah sudah sampai bab 21 berarti tinggal 45 bab lagi. <laughs> Ya, nggak lama insyaallah taala. Hmm. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada tanya jawab, saya persilakan. Tadi sudah kita jelaskan pendapat yang kuat insyaallah taala kalau kita solat di, di masjid yang ada kuburan bukan dengan maksud mengagungkan penghuni kubur tersebut kalau sengaja kita tahu di situ ada kuburan maka solat kita sah tapi kita berdosa besar ya tapi kalau kita tidak tahu, maka tidak ada dosa insyaallah taala dan sholatnya sudah sah, nggak perlu diulang. Ya. Yang tidak sah itu kalau orang melakukan sholat dengan maksud memuliakan kuburan itu. Karena itu bagian dari kesyirikan. Kalau dia sholat bukan memuliakan Allah, malah memuliakan penghuni kubur, itu adalah syirik. Atau dia muliakan Allah juga disertai pemuliaan kepada penghuni kubur. Itu adalah syirik. Makanya sholatnya tidak sah. Iya. Jadi itu perinciannya wallahu alam. Mungkin ada yang lain silahkan Ini pertanyaan yang bagus sekali. Beribadah di sini yang dimaksudkan yang terlarang, ya. Sebelumnya saya koreksi dulu, itu tidak otomatis menjadi syirik. Tapi mengantarkan kepada syirik. Ya. Kalau dia masih beribadah kepada Allah, itu bukan syirik. Namun terlarang keras. Kenapa? Mengantarkan kepada syirik. Kalau dia bermaksud menyembah penghuni kubur itu, barulah jadi syirik. Iya. Walaupun itu bukan syirik, tetapi terlarang keras. Dilaknat orang yang melakukannya. Kenapa? Karena perbuatan itu adalah dosa besar dan bisa mengantarkan kepada syirik. Iya. Kemudian pertanyaannya, apakah ini hanya solat saja atau mencakup semua ibadah? Jawabannya jemaah sekalian, mencakup semua ibadah kecuali ibadah yang ada dalil menunjukkan boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan jemaah sekalian? Tiga hal. Satu, berziarah kubur. Yang kedua, ingat mati. Ya, kita ke situ untuk ingat mati. Yang ketiga, mendoakan penghuni kubur itu. Ya. Dengan doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu saja ibadah yang dibolehkan. Selain itu terlarang termasuk dalam cakupan hadis ini. Iya. Tapi yang paling dahsyat memang sholat. Iya. Dan membaca Al-Quran juga terdapat larangan khususnya. Ada hadis lain yang melarang membaca Al-Quran di kuburan. Yaitu hadis riwayat Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira." Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Inna syaitana yafirru minal baitil lati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Bacalah Al-Qur'an di rumah kalian. Karena sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jemaah sekalian, kalau kita cermati hadis ini, walaupun tidak langsung mengatakan jangan baca Quran di kuburan, tapi bisa dipahami. Karena Nabi SAW mengatakan, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Kemudian beliau susul dengan perintah, bacalah Al-Quran di rumah kalian. Artinya apa? Berarti kalau begitu di kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Jadi hadis ini terkandung padanya larangan membaca Al-Quran di kuburan sebagaimana perintah untuk membaca Al-Quran di rumah kita supaya tidak jadi seperti kuburan. Iya. Dan juga melakukan hal itu tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga siapa yang melakukannya maka ini termasuk mengada-ada di dalam agama. Ya, jadi membaca Al-Qur'an di kuburan tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu Beliau tidak pernah melakukan sekalipun demikian pula para sahabat beliau. Ya. Apalagi kalau ditambah dengan pengkhususan surat tertentu. Ini juga membutuhkan dalil yang lain. Contohnya mengkhususkan baca Yasin. Kalaupun dibolehkan membaca Al-Quran di kuburan, maka yang dibaca kalau begitu Al-Quran. Al-Quran itu dari awal sampai akhir. Kenapa kita khususkan Yasin? Harus ada dalil yang menjelaskan memang yang dibaca di situ adalah Yasin, bukan yang lain. Sehingga kalau tidak ada dalilnya, itu berarti kesalahannya bertambah. Iya. Jadi kesimpulannya semua ibadah terlarang kecuali yang berdasarkan dalil. Wallahu alam. Ya. Silakan Pak. Yang di belakang dulu Pak. Ah, ah. Silakan. tentang kuburan, tentang masjid yang berdekatan dengan kuburan. Para ulama di sini berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan kalau dia sudah di areal yang berbeda. Ini masjid, ini kuburan. Maka boleh kita sholat di situ dengan syarat. Nah, Pensyaratan inilah yang ulama berbeda. Sebagian mensyaratkan cukup dengan dinding masjid. Jadi pertama ada pemisahan jelas ini area masjid, area musola, yang itu area kuburan. Jadi nggak ada kuburan dalam masjid. Kuburannya di luar semua. Yang kedua, ada dinding yang membatasi. Itu pendapat sebagian ulama. Di antaranya pendapat lajna Daimah. Pendapat yang kedua yang lebih hati-hati lagi. Di samping ada dinding masjid, harus ada pagar lagi yang memisahkan atau sebuah jalan sehingga menjadi tegas ini area kuburan dan ini area masjid. Itu lebih hati-hati, lebih waspada. Iya. Barangkali demikian wallahu alam. Silakan, Pak. Iya. Ini satu-satunya ini yang saya katakan tadi masuk dalam kaidah semua terlarang kecuali ada dalil yang menunjukkan bolehnya. Nah, contohnya ini tadi saya lupa sebutkan salat jenazah apabila kita belum sempat menyolatkan kemudian mayit sudah sudah terlanjur dikubur. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seorang uh, perempuan yang suka membantu di masjid, dia wafat di waktu malam, para sahabat tidak memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah berlalu cukup lama beberapa hari, Nabi SAW baru tahu. Maka Nabi SAW datang di kuburannya dan mensolatkan. Ini satu-satunya solat yang dibolehkan. Ya. Solat jenazah ketika kita enggak sempat solat sebelum dikuburkan, maka boleh setelah dikuburkan. Ya, Wallahu alam. Tadi yang kita jawab Pak Pertama Itu bukan area masjid artinya enggak dipakai sholat. Ya, baik dalam kondisi masjid eh, apa namanya sepi atau ramai, memang enggak dipakai sholat sama sekali. Ya, jadi areanya berbeda, bukan dalam masjid tapi di luar masjid. Kemudian sebagian ulama mengatakan cukup ada dinding masjid sudah sebagai apa namanya uh, pembeda. Ada ulama yang lain mengatakan harus ada pagar atau jalan yang memisahkan. Tapi yang kita bicarakan sekarang adalah kuburan umum. Dalam artian itu kuburan biasa. Namun kalau itu kuburan yang diagungkan, memang dia di kubur di samping masjid atau depan masjid memang tujuannya untuk mengagungkan dia itu sudah terlarang secara mutlak. Ya, yang tadi kita bicarakan ini kuburan umum. Ya. Atau sebaliknya, masjid itu dibangun untuk memuliakan penghuni kubur itu. Ini sudah nggak bisa diapa-apain lagi, walaupun dibuat pagar, ini berbahaya. Ini bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Sebab tujuannya dari awalnya memang sudah seperti itu.